Di antara kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita semua, adalah kewajiban untuk talabul ilmi kewajiban untuk mempelajari agama ini adalah merupakan salah satu kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita semua Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah Pada kesempatan yang berbahagia ini Kita masih melanjutkan pembahasan membahas terkait nang hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam terkait akidah dan manhaj terkait dengan ittiba' mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas terkait tentang fadlu aqidatit tauhid terkait tentang keutamaan at-tauhid yang ini merupakan inti dakwahnya para rasul alaihi wassalatu wassalam inti dakwah mereka adalah demikian yad'un nasa ila tauhid mengajak manusia kepada at-tauhid pemurnian ibadah hanya untuk Allah semata dan orang yang mentahidkan Allah dengan sebenar-benarnya yang bersih dari perbuatan al-isyraku billah bersih dari perbuatan menyekutukan Allah maka Allah akan memberikan balasan yang sangat besar dan diantaranya disebutkan di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Allahul jannata ala makana minal amal Allah akan memasukkan mereka ahli tauhid ke dalam jannah ala makana minal amal apapun amalan yang dia miliki artinya tak kala dia memiliki sisi naksun kekurangan dari sisi amalan dimasukkan ke dalam janahnya Allah Subhanahu wa taala. Ini pentingnya seorang mentauhidkan Allah dan istiqamah di atas tauhid, di atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah menjanjikan pahala yang sangat besar bagi mereka orang-orang yang istiqamah di atas tauhid istiqamah di atas keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan di dalam surat Fusilat ayat yang ke-30 Allah menyatakan innalladzina qalu rabbunallah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah Allah takhaf wa la tahzanu wa abshiru bil jannati latikum kuntum tu'adun Sesungguhnya mereka orang-orang yang menyatakan Rob kami adalah Allah Kemudian mereka istiqamah di atas keimanannya Yang dimaksud Rabbuna itu adalah mereka orang-orang yang beriman kepada Allah dengan keimanan yang sebenar-benarnya yaitu mereka yang mengatakan Rabb kami adalah Allah kemudian mereka istiqamah di atas keimanannya di atas tauhidnya tatanazzalu alaihimul malaikah para malaikat akan turun kepada mereka sambil mengatakan Allah takhaf wa la tahzanu Janganlah kalian takut dan janganlah kalian bersedih dan berbahagialah dengan sorga yang telah Allah janjikan atau yang telah Allah persiapkan untuk kalian. Inilah balasan bagi mereka orang-orang yang istiqamah di atas tauhid, istiqamah di atas keimanannya, mati dalam keadaan mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian kita masuk hadis yang berikutnya Hadis yang ketiga Al hadithu thalith An Muadz bin Jabal radhiyallahu taala anhu Qala kuntu radhifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himar فقال لي أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشرك به شيئا وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس قال لا تبشرهم فيتقلوا رواه البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه وأحمد رحمهم الله تعالى جميعا Disebutkan di dalam hadisnya Muaz ibni Jabal radhiyallahu taala anhu. Qal beliau berkata, Kuntu radhifan Nabi, aku pernah membonceng Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himar. Di atas kendaraan himar. Himar itu keledai Kata Muaz, aku pernah membonceng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ala himar di atas kendaraan himar. Fakala li maka Nabi mengatakan kepadaku, Atadri ma haqqullahi alal ibadi wa haqqul ibadi ala Allah. Tahukah engkau Muaz apa itu hak Allah atas hambanya dan apa itu hak hamba atas Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan di sini terdapat faedah yang sangat besar. Yang pertama di sini perhatiannya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umur tauhid. Kepada urusan at-tauhid Dan yang kedua adalah semangatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam menyampaikan dakwah tauhid. Sehingga kapan ada fursah, ada kesempatan digunakan oleh Nabi untuk mentarbiyah umatnya, mendidik umatnya dengan at-tauhid. Kapan ada kesempatan Nabi melakukan demikian? tatkala sedang berboncengan dengan Muaz Ibni Jabal radhiyallahu taala anhu kesempatan untuk menyampaikan dakwah tauhid digunakan mengajari at-tauhid kepada Muaz bin Jabal barakallahu fikum ini tentunya yang dicontoh oleh ahli sunnah ini tentunya yang dicontoh oleh salafiyun mereka adalah orang-orang yang semangat ta'limun nasa bitahid atau ta'limun nas bitahid mengajarkan manusia tauhid tentang urusan tauhid. Kapanpun dan dimanapun, kapan ada kesempatan demikian hendaknya. Apalagi tatkala mengingat dakwah yang menyeru kepada asyirkiyat Kesirikan-kesirikan semakin kuat, semakin banyak dan berbagai macam bentuk ragamnya. Kita pun harus demikian, semakin semangat. Yad'un nasa ila tawhid mengajak manusia kepada at tawhid Demikian barakallahu fikum. Coba kita lihat apa yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tatkala berboncengan dengan Muaz mengatakan atadri tahukah engkau wahai Muaz apa itu hak Allah atas hamba dan hak hamba atas Allah Subhanahu wa taala sehingga Muaz mengatakan qultu Allah wa rasuluhu a'lam saya katakan Allah dan Rasulnya yang lebih tahu di sini juga terdapat pendidikan yang sangat bagus. Adab tatkala menjawab sebuah pertanyaan. Yang pertama di antaranya adab tatkala menjawab sebuah pertanyaan seorang itu tidak boleh memberat-beratkan dirinya dengan memberikan jawaban yang tidak tahu dia berat-beratkan seakan-akan dia tahu padahal dia tidak ngerti dan bukan suatu aib tatkala seorang ditanya tentang suatu hukum dia tidak ngerti ini bukan suatu aib dan juga di sini tatkala seorang ditanya tidak mengerti hendaklah dia menjawab Allahu wa rasuluhu a'lam Allah dan Rasulnya yang lebih tahu dan dijelaskan oleh para ulama ini di saat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Adapun setelah meninggalnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam cukup dia mengatakan Allahu a'lam dan jangan malu untuk mengucapkan kalimat Allahu a'lam. Barakallahu fikum. Kemudian Muad menjawab Allah wa rasuluhu a'lam. Maka Nabi mengatakan qala haqqullahi 'alal ibad. Hak Allah atas hambanya an ya'buduhu wa la yushriku bihi syai'a Perhatikan hak Allah atas hambanya, yaitu supaya mereka hamba tersebut beribadah hanya kepada Allah dan mereka tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini hak Allah alal ibad, hak Allah atas hambanya. Supaya mereka beribadah hanya kepada Allah, wala yushriku bihi dan tidak menyekutukan Allah di dalam beribadah dengan sesuatu apapun. Ini hak Allah atas hambanya. Artinya Allah menginginkan dari hamba tadi supaya hamba tersebut memurnikan ibadahnya untuk Allah dan tidak dicampuri dengan asyirkiyat amalan-amalan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya kata Nabi wa haqqul ibadi 'ala Allah. Hak hamba atas Allah Allah yu'adziba man la yusyriku man la yusyriku bihi syai'a hak hamba atas Allah Allah yu'adziba Allah tidak akan mengazab man la yusriku bihi syai'a orang-orang yang mentahidkan Allah tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun Allah tidak akan mengadab mereka siapa mereka orang-orang yang tidak menyekutukan Allah yaitu muwahhidin ahli tauhid sehingga Muad mengatakan qultu ya Rasulullah afala ubashirun nas qala la tubashirhum fayataqiluh Maka Muad mengatakan, wahai Rasulullah, apakah saya beritahukan kepada manusia berita gembira ini? Berita yang menyenangkan ini? Apakah saya beritahukan kepada manusia? Bahwasanya orang yang mati di atas tauhid tidak menyekutukan Allah, dia tidak diadab oleh Allah, maka Nabi mengatakan qalala jangan takilu dikhawatirkan atau la tubashirhum jangan engkau sampaikan berita tersebut kepada mereka takilun maka mereka akan menjadi apa bersandar kepada tauhid tadi dan tidak mau beramal Barakallahu fikum. Inilah hadis yang datang dari Muadz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Kemudian al muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Al-Alamah Doktor. Rabi ibn Hadi Umar al-Madkhali Hafizahullah Terkait hadis ini kata beliau bayana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadisi Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di dalam hadis ini al-ghayatul lati khalaqallahu al-khalqa tujuan utama Allah menciptakan makhluknya. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita tentang tujuan Allah menciptakan makhluknya. Min ajliha. Tujuannya untuk apa? Allah wahiyya ifradullahi wahdahu bil ibadati wa ikhlasulahu ketahuilah bahwasanya tujuan ghayatu khalqil insan tujuan utama Allah menciptakan makhluknya manusia supaya mereka memurnikan ibadah hanya kepada Allah semata wal ikhlasulahu dan mengikhlaskan seluruh jenis ibadah hanya untuk Allah inilah tujuan Allah di dalam menciptakan jin dan manusia bahkan menciptakan kita semua tujuan utamanya ini supaya mereka beribadah hanya kepada Allah Allah perhatikan ketahuilah Tujuannya adalah ifradullahi wahdahu bil ibadah. Memurnikan ibadahnya untuk Allah. Wal ikhlasu lahu dan mengikhlaskan seluruh jenis-jenis ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Fa inna hadza haqqul azim laisa illa lillahi al khaliqul azimu al mun'imu al mutafadhil karena dialah Allah Subhanahu wa taala yang memiliki hak yang sangat besar laisa illa lillahi maka tiada suatu ibadah yang dilakukan oleh manusia kecuali hanya untuk Allah yang sang pencipta yang maha agung yang memberikan kenikmatan-kenikmatan kepada hambanya yang memberikan keutamaan kepada hambanya inilah Allah subhanahu wa ta'ala Barakallahu fikum ini hak Allah alal ibad hak Allah atas hambanya supaya hamba tadi memurnikan ibadah hanya semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya Kama bayana Rasulul Karim ma yastahiqul ibadu 'ala Allah al jaza Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam pun memberitahukan menjelaskan apa hak Allah hak hamba atas Allah balasan apa yang akan didapatkan oleh seorang hamba bagi mereka orang-orang yang benar-benar mentauhidkan Allah memurnikan ibadah hanya untuk Allah apa yang akan dihadapatkan oleh hamba tadi maka kata Syekh inhum qamu bihadzal wajibil azim ikhlasul ibadah an an yunajjihim min adzabin nar wa yudkhilahum jannatin na'im perhatikan ini balasannya bagi orang-orang yang mentauhidkan Allah sesungguhnya kata Syekh bagi mereka yang benar-benar menjalankan kewajiban yang besar ini itu bagi mereka orang yang mentauhidkan Allah yang benar-benar menjalankan kewajiban yang besar ini itu kewajiban tahid, ikhlasul ibadah dengan dia mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah apa balasannya barakallahu fiik Allah akan menyelamatkan mereka dari azab neraka dan akan memasukkan mereka ke dalam sorga-sorganya Allah yang penuh dengan an-naim yang penuh dengan kenikmatan ini balasan bagi mereka orang-orang ahli tahid yang mentahidkan Allah dan mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah balasannya Allah akan menyelamatkan mereka an min adzabin nar Allah akan menyelamatkan mereka dari azab neraka wa yudkhilahum janatin na'im dan Allah akan memasukkan mereka ke dalam sorga-sorga yang penuh dengan kenikmatan ini balasan untuk mereka Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apakah seorang hamba akan meremehkan amrul azim urusan yang besar ini terkait dengan urusan at tahid Tidak ada yang meremehkan urusan Tahid kecuali mereka orang-orang yang safihan nafsah. Orang yang tidak punya akal kata Allah atau orang yang jahil bodoh dung ini orang yang tidak perhatian kepada urusan tauhid sehingga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang orang yang membenci agama Nabi Ibrahim alaihissalam illa man safiha nafsah kata Allah kecuali mereka adalah orang-orang yang bodoh, orang yang tidak punya akal. Inilah orang yang membenci agama at-tauhid. Ini balasan bagi mereka orang-orang yang benar-benar mentauhidkan Allah. Allah selamatkan dari azab nar dan Allah akan memasukkan mereka ke dalam sorga-sorga yang penuh dengan kenikmatan. Dikarenakan al-jannat merupakan darun naim. Tempat yang penuh dengan kenikmatan yang abadi. Sehingga Allah menyebutkan keberuntungan yang hakiki itu adalah seorang dimasukkan ke dalam jannah dan diselamatkan dari azab benar. Sebagaimana di dalam ayatnya Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa man zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur Barang siapa yang mereka diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam jannah maka sungguh dia telah beruntung ini keberuntungan yang hakiki. Adapun kehidupan dunia itu adalah mata hurur. Kehidupan tapi kehidupan yang menipu. Inilah kehidupan dunia. Kemudian masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah Selanjutnya disebutkan oleh Syekh wa hadza amrun yusrun bihil mu'min wa yastabshiru bihi Lidha qala Mu'ad yasta'dhinu Nabiy sallallahu alaihi wasallam afala ubashirun nas Kata Syekh ini adalah perkara yang mudah bagi seorang mukmin Mentauhidkan Allah ini perkara yang mudah bagi seorang mukmin, tentunya bagi seorang mukmin yang dia diberi taufik dan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang bisa menjalankan kebenaran, mengamalkan kebenaran, itu semuanya adalah nasrun pertolongan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak Orang yang sudah mengetahui al-haq kebenaran tapi mereka tinggalkan karena tidak mendapatkan at-taufiq dan tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang mengetahui al-haq kebenaran, mengetahui at-tauhid tapi tidak diberi taufik oleh Allah untuk mentauhidkan Allah dan untuk menjalankan kebenaran tersebut sehingga mereka berjalan di atas barakallahu fikum perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan juga ini merupakan kabar gembira bagi orang-orang yang mukmin. Mudah dan sekaligus kabar gembira diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam jannah. Sungguh ini busrah. Kabar gembira bagi orang mukmin yang mereka mengharapkan surganya Allah. Lidza qala Muad ala karena itu Muad mengatakan yasta'dzinu nabiyya Muad mengatakan dan minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam afala ubasyirun nas Apakah saya beritahukan kepada manusia tentang kabar gembira ini? Ini diantara pelajaran adab yang bisa kita ambil di sini. Adab yang dimiliki oleh Muadz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Tatkala mendengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dan ini memandang merupakan busrah izin kepada Nabi apakah ini perlu disebarkan boleh diberitahukan kepada yang lainnya tidak langsung disebarkan tapi izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya walakin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha muadzan, an dzalik limaslahati ummatihi wa hubban minhu akan tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menahan Muadz, melarang Muadz supaya jangan menyampaikan yang demikian itu kepada yang lainnya. Dalam rangka untuk maslahat bagi umatnya dan kecintaan Nabi kepada umatnya. Apa rasanya Nabi kenapa tidak mengizinkan untuk menyebarkan hal yang demikian itu kepada Muadz dan saat itu? alasannya Nabi mengkhawatirkan mereka akan bergantung kepada hal tersebut. Mereka meninggalkan amal, mereka meninggalkan ibadah, hanya menggantungkan yang pentingkan muwahidin, ahlu tauhid. Dan ternyata muncul yang seperti ini. Tatkala seorang dia merasa dirinya sudah mentahidkan Allah, mereka tarkul amal, mereka meninggalkan amalan. Bahkan mereka berani irtikabul ma'asi, melakukan kemaksiatan-kemaksiatan dengan dalih dengan dalil alasan yang pentingkan tauhidnya beres. Iya. Ada seperti itu. Mereka nggak mau lagi beramal menyandarkan kepada tauhid, meninggalkan amalan, melakukan kemaksiatan-kemaksiatan dengan beralasan yang pentingkan tahidnya beres. Inilah yang seperti ini yang dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal kalau kita melihat al-anbiya wa rusul, para nabi dan para rasul yang mereka merupakan pimpinannya ahli tauhid. Mereka adalah orang yang semangat di dalam melakukan ibadah. Nabi Ibrahim alaihissalam muahidin ahlu tauhid. Tapi apa Nabi Ibrahim meninggalkan amalan? Tidak. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam orang yang terus menerus melakukan ketaatan kepada Allah subhanahu wa taala. Sampai hal yang demikian Allah sebutkan di dalam Al-Quranul Karim tentang sifat-sifat yang dimiliki oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakum minal musyrikin. Sungguhnya Nabi Ibrahim alaihissalam adalah merupakan ummah yaitu qudwah contoh liman ba'dahu bagi orang-orang yang datang setelahnya. Qanitan lillahi qanitan lillah. Ini sifat yang kedua. Yaitu orang yang senantiasa kunut, mudawamatun ala taatillah. Orang yang terus-menerus melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Nabi Ibrahim alaihissalam. Ahlu tauhid bukan terus menyandarkan kepada tauhid yang mentingkan saya sudah mentauhidkan Allah saya enggak mengerjakan ketaatan-ketaatan pun enggak masalah. Saya melakukan maksiat pun enggak masalah. Kan masuk surga. Ini pemahaman yang batil, yang keliru dan ini yang dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manusia dia akan menyandarkan dirinya kepada tauhid sehingga mereka meninggalkan amalan dan melakukan perbuatan-perbuatan maasi. Ini satu contoh. Contoh yang lainnya pula apa yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan wahidun ahlu tauhid. Apa yang mereka lakukan? Apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi adalah orang yang sangat kuat menjalankan ibadah dan tidak meninggalkan ibadah sama sekali. Orang yang kuat dalam qiyamul lailnya, Orang yang kuat di dalam berjihadnya Orang yang banyak dalam bersodakohnya Puasanya Ini Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Al-Tahid Tapi bukan terus meninggalkan ketaatan-ketaatan kepada Allah Hanya menyandarkan dirinya kepada tahid. Sekali lagi Barakallahu Fikum Ini suatu kekeliruan Orang yang memahami kalau sudah tahid berarti enggak beramal enggak apa-apa salah justru yang dicontohkan oleh Rasul oleh para nabi dan para rasul para kalafik tidak demikian mereka orang-orang yang mentauhidkan Allah tapi mereka juga bersemangat melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala Kemudian Atasyih an yajidu fil amali wa fima yuqaribuhum ilallahi Wa yatanafasu fihi Liyanalu bihadal jadi wal jihadi Wa tanafusi ad-darajatil aliyata indallahi subhanahu wa ta'ala Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk menyandarkan diri kita kepada hanya kepada tauhid dan meninggalkan amalan kata Syekh an, yajidu supaya mereka bersungguh-sungguh di dalam beramal supaya mereka terus bersungguh-sungguh di dalam mendekatkan diri kepada Allah wa yatanafasu supaya mereka terus berlomba-lomba dalam kebaikan ini tujuannya supaya umatnya itu bersungguh-sungguh bersemangat dan berlomba-lomba dalam kebaikan sehingga mereka akan mendapatkan dengan kesungguh-sungguhannya ini dengan keseriusannya ini di dalam menjalankan ibadah dia akan mendapatkan darajat al-aliyah derajat yang tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala ini yang diharapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala Nabi melarang Muadz bin Jabal supaya jangan memberitahukan kepada manusia. Tujuannya ini supaya umatnya itu bersemangat, bersungguh-sungguh, saling berlomba-lomba melakukan kebaikan sehingga dia mendapatkan ad-darajatul aliyah derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya kata Syekh wa alal aksi min dalika la tana'asu anil amali. Ya, la taqa'asu anil amali wa taqalu alam misli hadzal wa'di innahum سوف yafutuhum khairun katsirun wa ajrun kabir dan sebaliknya mereka orang-orang yang taqa'asu taqa'asu itu lawan dari tanafasu kalau tanafasu itu berlomba-lomba melakukan kebaikan tanafasu fil khairat kalau taqa'asu itu artinya mundur tidak mau bersemangat berlomba-lomba untuk menjalankan kebaikan dan kata Syekh sebaliknya, orang-orang yang mereka mundur dari kebaikan, tidak mau beramal soleh, dan mereka hanya menyandarkan dirinya terhadap janji Allah. Apa janji Allah? Kepada ahli tauhid, Allah akan menyelamatkan mereka dari neraka dan memasukkan mereka ke dalam sorga. Mereka tidak mau berlomba-lomba dalam kebaikan, bahkan mereka hanya menyandarkan kepada janji Allah tadi bagi ahlu tauhid. Maka sungguh niscaya akan hilang dari mereka dari orang tersebut khairun kathirun pahala yang sangat banyak wa ajrun kabir dan pahala yang sangat-sangat besar. Iya, akan hilang dari mereka yang seperti ini. Tidak lagi semangat menjalankan ibadah. Tidak lagi semangat untuk taqarub ilallah. Bahkan dia hanya sekedar bersandar kepada janji Allah. Nih. Nih. Dia meninggalkan kewajiban-kewajiban, meninggalkan perintah, bahkan sampai berani melanggar larangan-larangan. Apa yang akan didapatkan? tentunya akan hilang dari mereka khairun kathirun wa ajrun kabir. Ya. Inilah rahasia. Hikmah. Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengizinkan kepada Muadz untuk menyebarkan berita gembira ini saat itu? Dikhawatirkan manusia akan bersandar kepada janji tadi dan setelah itu dia meninggalkan amalan sehingga akan luput dari mereka kebaikan yang sangat banyak dan pahala yang sangat besar. Kemudian masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah selanjutnya dijelaskan oleh Syekh Rabi bin Hadi Umar Al-Madkhali hafizahullah ma yustafadu minal hadith. beberapa faedah yang bisa diambil dari hadis tersebut. Yang pertama, hikmat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ta'lim haitsu iftataha hadha ta'lima bisu'ali liyakuna aqa'u fi nafsi wa ablaghu fi fahmi muta'allim metode yang baik yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam fitaklim di dalam memberikan pelajaran ilmu ya, hikmah cara yang pas yang baik yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam fitaklim di dalam mengajarkan ilmu dari sisi mana dari sisi bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membuka taklimnya ini pengajarannya ini kepada sahabat Muaz bin Jabal dengan bentuk pertanyaan. Tentunya beda antara pertanyaan hanya sekedar mendengarkan. Kalau orang hanya sekedar mendengarkan barakallahu fikum kurang mengena di jiwa. Beda tatkala ada pertanyaan sebelumnya. Nah, tatkala langsung diberitahukan kepada Muad, "Wahai Muad, hak Allah atas hambanya adalah supaya hamba tersebut mentauhidkan Allah, jangan berbuat syirik. Adapun hak hamba atas Allah, Allah tidak akan mengadab orang yang tidak menyekutukan Allah. Ini kurang mengena. Tapi tatkala bentuknya soal dengan mengatakan ya Muaz, atadrima haqqullahi 'alal ibad wa haqqul ibadi 'ala Allah. Akan berpikir, apa ya hak Allah atas hambanya dan hak hamba atas Allah apa kira-kira? Tatkala tidak tahu mengatakan wallahu wa rasuluhu a'lam. Setelah itu menunggu apa coba jawabannya? Seperti itu. Sehingga kata Syekh, metode seperti ini liyakuna aqa'u fi nafsi. Ini lebih mengena pada jiwa wa ablaghu fi fahmil muta'alim dan lebih gamblang, lebih mudah difahami bagi orang yang sedang belajar. Barakallahu fikum. Ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua, fihi tawadu'u Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa husnu akhlaqihi haitsu nam haitsu yarqabul himara wa yardifu ashabahu ala marqubihi. Di sini terdapat pelajaran yang sangat penting adalah sifat tawadu. Sifat tawadu yang dimiliki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari sisi mana sifat tawaduknya Rasul? Kemudian yang kedua wa husnu akhlaqihi dan akhlak yang indah, akhlak yang baik yang dimiliki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari sisi mana? Yang pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam menaiki kendaraan himar. Kendaraan himar waktu itu adalah kendaraan yang sederhana, bahkan sangat sederhana. Nabi mau mengendarai kendaraan al-himar. Ini yang pertama. Yang menunjukkan sisi tawaduknya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan akhlak yang mulia, akhlak yang baik yang dimiliki oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari sisi apa barakallahu fiqh? Dari sisi Nabi mau berkendaraan dengan kendaraan yang sederhana Kemudian yang kedua dari sisi bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala menaiki himar berboncengan dengan sahabatnya radhiyallahu taala anhu. Sudah naiknya kendaraan himar dan setelah itu berboncengan. Barakallahu fikum. Keadaan yang sederhana ini ternyata tidak menghalangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yeah untuk menyampaikan ilmu. Tanyakan kepada Mu'ad ada ya Mu'ad atadri ma haqqullah 'alal ibad dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya faedah yang berikutnya. Wa fi bayanu a'zamuhu a'zami huquqillahi 'ala 'ibadihi ala wahia ala wa huwa tahidullahi wa ifraduhu bil ibadati wahdah yang berikutnya pula di antara faedahnya adalah penjelasan tentang a'zamul hukuk killah tentang hak-hak Allah yang sangat besar atas hambanya. Apa itu hak Allah atas hambanya? Wa huwa tahidullah. yaitu mentahidkan Allah wa ifraduhu dan memurnikan ibadahnya untuk Allah subhanahu wa ta'ala Barakallahu fikum. Kemudian faedah yang berikutnya juga kata Syekh wa fihi istihbabu bisyaratil muslimi bima yasarahu. Di sini juga disunahkan untuk memberitahukan kabar gembira kepada seorang muslim dengan apa yang membuat senang dia busrah tatkala ada kabar gembira untuk saudaranya disunahkan untuk menyampaikan. Barakallahu fikum. Di antara faedahnya juga wa fihi al-khafu minal ittikali ala si'ati rahmatillah fa inna hadzal ittikala yadhurru katsiran minal juhal. Di antara faedahnya juga atas Syekh tentang di, tentang al-khauf, rasa takut seorang hanya menyandarkan kepada luasnya rahmat Allah. Artinya di sana banyak orang yang menyandarkan dirinya kepada luasnya rahmat Allah, dia tidak mau beramal. Fa in hadza al-itikal karena sungguh penyandaran yang seperti ini. Dia hanya menyandarkan kepada rahmat Allah yadhurru katsiran minat juhal ini sungguh sangat-sangat membahayakan orang-orang yang jahil orang-orang yang bodoh betapa banyak orang yang jahil orang yang bodoh tidak ngerti hal yang seperti ini ya sehingga barakallahu fikum menjadi madarat menjadi apa kerugian kejelekan untuk orang tersebut memahami tauhid justru setelah itu tidak mau beramal ternyata memahaminya karena sudah masuk ke dalam surga walaupun tidak beramal ini keliru barakallahu maka di dalam hadis ini juga terdapat faedah yang lain dijelaskan oleh Syekh Muhammad Ibn Utsaimin rahimahullah Bahkan juga disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab Ibn Sulaiman At-Tamimi rahimahullah anna hadihil al-mas'alata la ya'rifuha aktsaru sahabah. Permasalahan seperti ini yang ada pada Mu'ad tadi tidak diketahui oleh kebanyakan para sahabat saat itu. Kemudian yang kedua adalah fihi jawazu kitmanil ilmi lil maslahah. Di sini juga terdapat faedah bolehnya seorang menyembunyikan ilmu, tidak menyampaikan kepada yang lainnya untuk suatu maslahah. Untuk suatu kebaikan. Mungkin kalau disampaikan belum waktunya. Diajarkan ilmu usul tafsir, contoh. Enggak nyambung. Ya. Atau ilmu-ilmu yang lainnya sehingga boleh seorang menyembunyikan suatu ilmu lil maslahah untuk suatu kebaikan. Hada hadhihi laisa ala itlaqiha. Barakallahu fikum. Ini yang seperti ini tidak secara mutlak boleh menyembunyikan ilmu. Ya, ini tidak secara mutlak. Bahkan kata beliau Iz anna al ilmi ala sabilil itlaq la yajuz li'annahu laisa bimaslahatin. Bahkan menyembunyikan ilmu secara mutlak ini tidak boleh. Ya, kenapa? Tidak mendatangkan kebaikan sama sekali. Barakallahu fikum yang diperbolehkan ama kitmanul ilmi fi ba'dil ahwal aw fi an ba'dil ashas la ala sabilil itlaq fajaizun lil maslahah adapun menyembunyikan ilmu kata syekh pada suatu keadaan saja atau pada person perorangan saja maka yang seperti ini boleh tentunya lima untuk suatu maslahat oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di sini, la tubashirhum hayatakilu. para eh. Barakallahu Janganlah beritahukan kepada mereka ya nanti mereka bersandar kepada janji tadi, kepada tauhid dan tidak mau beramal meninggalkan amalan. Padahal yang seperti ini barakallahu fikum akan mendatangkan madarat, akan mendatangkan kejelekan. Para kalafikum. Juga diantara faidahnya juga adalah dijelaskan oleh beliau Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab Fadilatu Mu'adz Ibn Jabalin Keutamaan yang dimiliki oleh Mu'adz Ibn Jabal radhiyallahu taala anhu Dari sisi mana? wa dzalika anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam khassahu bihadzal ilmi wa ardafahu mahu alal himar di antara yang menunjukkan sisi keutamaan Muadz bin Jabal radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan ilmu tersebut kepada Muadz saat itu dan berboncengan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam alal himar di atas kendaraan himar. Ini beberapa faidah yang bisa kita ambil dari hadisnya Muadz bin Jabal radhiyallahu taala anhu yang menjelaskan tentang haqqullah 'alal ibad. Wa haqqul ibad 'ala Allah. Semoga bermanfaat ini yang bisa saya sampaikan dan saya mohon maaf atas kekurangan dan kekeliruannya subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta